fitnatil hizbiyah kaidah-kaidah salaf dan nasihat-nasihat yang memberi arahan untuk kita dapat keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah dari penyimpangan-penyimpangan dakwah di dalam kehidupan kita ini. <coughs> Ikhwani fid wa akhwati fillah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada antum sekalian dari beberapa bentuk yang kita anggap itu sebagai bentuk penggembosan terhadap bacaan kitab kita ini. <coughs> Di mana sebagian menyatakan bahwa membaca kitab seperti ini tidak menambah takwa atau tidak memberi manfaat. Fa na'udzubillahi min kalam al-jahl was-safah. Saya berlindung kepada Allah dari kalimat yang jahil dan sangat bodoh ini. Naam. Subhanallah sebenarnya bentuk-bentuk penggembosan seperti ini sudah ditanyakan oleh masyayikh oleh para ulama dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada antum dan kalian semua ketika pertanyaan dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah bahwa sebagian daripada salafiyun sibuk membaca kitab-kitab bantahan. Naam. Dan tidak sibuk dengan ilmu. Sibuk membaca kitab-kitab bantahan dan tidak sibuk dengan ilmu. Itu kurang lebih ungkapan yang disampaikan di depan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam. Kalau antum tahu Syekh Muhammad bin Hadi beliau adalah termasuk ulama yang disegani di Madinah Al-Munawwarah. <coughs> beliau salah satu pengajar di Jami' Islamiyah. Mengajarkan Sunan Abi Daud. dan beliau adalah ulama yang di <coughs> rekomendasi dan diakui oleh para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan bahkan uh, Syekh bin Baz rahimahullah dalam menyebutkan deretan ulama-ulama yang direkomendasi oleh beliau Ibnu Baz Beliau juga menyebutkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Markhali. Nah, beliau menjawab menjawab penggembosan tersebut bahwa ucapan yang seperti ini seakan-akan dia tidak memasukkan perkara dalam hal membantah itu bagian dari ilmu. Seakan-akan dia memisahkan bahwa dalam membahas fitnah atau membantah itu bukan ilmu. <coughs> Nah, Lalu kemudian di antara penggembosan yang lainnya menyatakan bahwa para ulama kalau kita melihat kitab-kitab mereka dalam hal bantahan sangat sedikit sekali. Juga ini dibantah bahwasanya kitab-kitab para ulama bahkan dalam kitab-kitab usul dalam perkara akidah juga penuh dengan bantahan. Naam, kitab tauhid itu banyak bantahan di dalamnya. Membantah Murji'ah, membantah Khawarij, membantah Rafidah. Naam. Membantah tasawuf. Banyak <coughs> berupa bantahan. Nah, sehingga itu semua tidak benar. Bahkan lanjut beliau mengomentari bahwa <coughs> menjelaskan tentang firqah atau bantahan ini adalah aslul usul merupakan pondasi dari pondasi-pondasinya Islam yang tidak mungkin seseorang bisa membahas ilmu yang lainnya dalam arti melakukan terbiah kalau tidak didasari oleh ilmu bantahan. Itulah yang disebut dengan tasfiyah wa tarbiyah. Tidak masuk akal seseorang itu mau mentarbiyah kalau dia tidak melakukan terlebih dahulu tasfiyah. Tasfiyah artinya penjernihan, tarbiyah artinya pendidikan. Nah, ilmu bantahan menjelaskan tentang berbagai bentuk-bentuk fitnah, ini adalah tasfiyah. Kita berupaya menjernihkan agama kita, manhaj kita. Apalah gunanya kita sibuk dengan ilmu ternyata kita tersesat dengan syubhat, dengan fitnah. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? karena gembosan itu tadi bahwa jangan sibuk dengan fitnah, jangan sibuk dengan fitnah, jangan membahas fitnah. Sementara madau salafiyun, salafiyat tidak diberi solusi. Kemana mereka harus menuju? Kemana mereka harus mengarah? Siapa para ulama mereka dalam permasalahan-permasalahan khusus di zaman-zaman fitnah seperti ini? Tidak diberi arahan. Naam, karena semua punya ulama Para terorisme juga punya ulama. Dan ini sangat berbahaya sekali sekarang terorisme menyebar di seluruh dunia. Apakah kita mau sibuk dengan ilmu ternyata kita jatuh dalam fikrah teroris, khawarij dan itu tidak menjamin sama sekali. Nah, bahkan besar peluang kalau kita tidak merujuk dan mengetahui para ulama-ulama kita. Tidak melakukan bentuk-bentuk tasfiyah, membantah. Maka besar kemungkinan kita akan terpengaruh dan terjatuh di dalam pemikiran-pemikiran khawarij yang sekarang sangat banyak ulama-ulama mereka mengajarkan fikro-fikro yang ditokohkan seperti Salman Al-Auda, Safar Hawali, Ait Al-Qarni. Ait Al-Qarni sangat menyebar di Indonesia dakwahnya. La Tahzan kitabnya diterjemah dalam bahasa Indonesia. Muhammad Surur Zainal Abidin, Abdurrahman Abdul Khalik, Subhanallah. Kalau ulama seandainya bersama-sama menyatakan mari sibuk dengan ilmu jangan membahas fitnah jangan membahas bantahan siapa yang bisa mengungkap firqah pemikiran khawarijnya Salman Abdurrahman Abdul Khalik Muhammad Surur Zainal Abidin <coughs> Ait Al-Qarni siapa yang bisa menyingkap kalau bukan dalam melalui ilmu tasbih yaitu membantah menjelaskan abatil kebatilan-kebatilan Sebagian mereka mengatakan ini tidak menambah takwa. La haula wala quwata illa billah. Jahlun murakkab murakkab. Kejahilan yang berganda berganda. Kejahilan yang sangat mendalam. Naam. Ya, sampai-sampai Syekhona Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan <clears throat> saya khawatir orang yang berucap dengan ucapan ini aslan asalnya dia tidak faham makna tasbih dan tarbiyah. Kalau dia faham makna tasbih dan tarbiyah, ya, mesti dia akan mendukung. Bahkan dia menyatakan bahwa ini adalah salah satu pondasi dari pondasi-pondasi Islam bahkan sangat mendasar, sangat prinsip. Tasbih. Penjernihan Naam. Demikian ikhwani din wa akhwati fillah. Naam. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala wa man yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Siapa yang membantah tauhid, menyingkap, menjelaskan kufurnya tauhid. Apa namanya ini? Bantahan ya fitnah togut itu fitnah yang paling besar harus dijelaskan <coughs> tasfiyah namanya penjernihan wa yu'min billah ini maknanya tarbiyah baru umat ini dididik setelah itu setelah tasfiyah dengan pendidikan iman yang benar yang sudah terlepas dari togut ini tadi yang sudah terlepas dari pengkaburan-pengkaburan kekufuran dan berbagai bentuk-bentuknya. Sudah jernih, baru dididik umat ini. <coughs> nah, seperti itu ikhwani fidin azakumullah. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Ya, dalam ayat lain Allah mengatakan <coughs> kaum mukminin itu ya dalam berdakwah tazkiyah terlebih dahulu wa yuzakkihim menjernihkan mereka Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru setelah itu mengajarkan Alkitab dan hikmah. As-sunnah. Alkitab dan sunnah Rasulullah. Berarti dijernihkan terlebih dahulu. Naam. <coughs> Naam. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah. Di dalam pembahasan masalah rudud. Fitnah-fitnah ini. Tidak berlebih-lebihan seperti haddadiyun. Kalau sekarang hajuriyun. Ya, yang terlalu keras. Semua ahli bid'ah. <coughs> Tidak ada dalil yang kuat lalu menghukumi mubtadi. Tidak ada dalil yang kawi, yang ilmiah hantam ahlul bid'ah, mubtadi, hizbi. Ini haddadi terlalu kuat sampai-sampai <coughs> terhadap Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Jauzi, mereka ini ulama-ulama yang apa? tidak pantas tarahum, tidak pantas dikatakan rahimahumullah karena banyak kesalahan-kesalahan. Naam. Ya, tidak ada adillah yang kawi ilmiah. Ini ekstrim kiri. Ya, hadadiun terlalu keras. Ada yang lawannya terlalu lembek, suka menggembos. <coughs> Naam. Yaitu al-mumayyi'un. Orang-orang yang mengaku salafi <coughs> ahlus sunnah tapi memiliki mental yang doif, yang lemah, mumayye, lembek, basa-basi, ya, orang yang para hizbiyun bisa akrab, <coughs> bisa akrab dia bergaul, tapi ketika diberi nasihat oleh ahlus sunnah, dia mengkritik ahlus sunnah, dia menghabisi ahlu sunnah, dia mengkritik, dia menyudutkan ahlu sunnah. Bahkan ulama-ulama ahlu sunnah dikritik dan disudutkan oleh mereka. Dijatuhkan kehormatannya. Sementara teman-teman bergaulnya nyata-nyata hizbi tidak diganggu gugat. <clears throat> Tetap saja akrab. Sehingga mereka para ini itu bisa mengundang. Diundang, hadir di sini, hadir. <clears throat> Padahal nyata-nyata yang mengadakan daurah itu <coughs> orang-orang yang mencintai orang-orang yang mencintai hizbiyun ya nah tapi kok dia bisa diundang ini namanya orang yang mumayyi nah yang lembek dalam manhajnya berkurang-kurangan ya lawannya haddadi maka ahlus sunnah wal jamaah di tengah mereka <coughs> naam Asyik Muhammad bin Hadi menyatakan seperdua seperdua Nis. al al menjelaskan ilmu juga diimbangi dengan membantah rudut. menjelaskan tentang fitnah menjelaskan ilmu dibarengi dengan menjelaskan rudut bantahan dua sayap <clears throat> ini ahlus sunnah ya kalau antum hanya menjelaskan ilmu, tidak mau menjelaskan tentang bantahan-bantahan, tentang firko-firko, tentang orang-orang yang menyimpang, nanti antum satu sayap. Bagaimana kalau satu sayap burung? ha? miring. Ya. Jelaskan saja tentang hikmah. Hikmah maksudnya lembut. Rifku walin, lemah lembut. Terus itu saja yang dibahas. Tidak pernah menjelaskan sayap yang kedua. Apa itu? Hikmah maknanya ada dua. Rifku walin, lemah lembut dan juga dengan sikap tegas dan keras. Ini lawannya. Ini makna hikmah di dalam Al-Quran. Dan saya sudah bacakan antum pada <coughs> beberapa pertemuan sebelumnya dari Syekh ya dalam tafsir Adwaul Bayan Syekh Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Beliau adalah ulama besar. Naam. Dan diakui oleh para ulama besar di zamannya Syekh Imam Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin mengakui seluruhnya. Dia menjelaskan dalam tafsirnya ini. Naam ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah Naam. Saya ulangi secara singkat untuk memahamkan kita semua bahwa agama Islam ini agama yang pertengahan. Naam. Memiliki dua sayap. Tidak menghilangkan salah satunya. Dan ini juga Asy-Syaikh Rabi rahimah hafizahullah membantah Dr. Ibrahim Ar-Rahili di dalam kitabnya <coughs> salah satu ketulisannya dalam bentuk tulisan tulisan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ud'u ila sabil rabbika bil hikmah hikmah dia hanya menjelaskan tentang wal lin sayap satu sayap lemah lembut dan lemah lembut lemah lembut dia tidak menjelaskan sisi yang kedua maka Syekh Rabi membantah Naam dan mewakilkan berbagai ayat yang dan penafsiran para ulama <clears throat> terhadap ayat-ayat tersebut. Dan di sini saya ingin membacakan pada antum dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwaul Bayan. <clears throat> Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum eh, ya ayyuhalladzina amanu la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum Hai orang-orang yang beriman tidak memadaratkan diri kalian <clears throat> orang-orang yang tersesat selama kalian berada di atas petunjuk. Naam. Lalu dengan panjang lebar beliau menjelaskan ya ayat tersebut di antara keterangan beliau menyebutkan tentang haramnya diam dari bentuk kemungkaran. <clears throat> dan pernah saya sebutkan hadisnya. Bagaimana Allah melaknat Bani Israel karena mereka ketika berdakwah <clears throat> orang yang membuat kemungkaran <clears throat> baik itu syirik atau bid'ah atau maksiat ya maksiat itu yang rendah dibanding dengan bid'ah dibanding dengan syirik ini bentuk kemungkaran ketika dia melihat saudaranya bentuk kemungkaran hari ini ditegur besok tidak lagi ditegur bahkan berjalan hari demi hari berduduk bersama-sama, makan sama, <clears throat> bergaul bersama. Tidak lagi ada nasihat setelah itu. Nah, maka dengan sebab itu Allah melaknat <clears throat> Yahudi dan Nasar. Ya. Demikian ikhwani fillah azakumullah menunjukkan <clears throat> wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak boleh diam dari bentuk-bentuk kemungkaran. Itulah Islam memiliki konsekuensi. Kalau mau berislam hanya berpangku tangan saja. tidak <clears throat> mau ada bentuk menegur kepada saudaranya. Ya, atau tidak mau ditegur. Sudah. Ya. Islam tidak demikian. <clears throat> Islam memiliki tahapan-tahapan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Berdakwah itu dengan nasihat yang baik, dengan lemah dengan hikmah dengan nasihat yang baik dengan bantahan ya kalau tidak mau saling membantah jangan berislam konsekuensi Islam harus dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapannya Naam, sober lain babnya, sober ilal maut. Sampai kita meninggal harus sober. Dan berdakwah menasehati kemungkaran itu juga sober. Naam, menasehati saudara kita itu sober kemudian setelah dia ngeyel dia ngeyel kemudian ditahdir karena bahaya itu sober kemudian dihajar itu bentuk sober Naam, ini yang banyak tidak difahami oleh ikhwan. <clears throat> Sehingga karena tidak pemahamannya terhadap manhaj yang benar ini, dia miring dengan satu sayap, membuang sayap yang lainnya. <clears throat> Allahul musta'an. <clears throat> Naam. Astagfirullahaladzim Yes Afwan saya cari sebentar Allah Allah musta'an. Gimana letak? Naam. Iya. <clears throat> Sudah ketemu alhamdulillah. Syekh Amin Asy-Syanqiti rahimahullah menyatakan Wa'lam anna da'wata ila Allah bi tariqaini. Ketahuilah bahwa berdakwah di jalan Allah itu dengan dua jalan. enam <clears throat> dua sayap. Tariqul lin wa tariqu wa tariqu qaswah. <clears throat> jalan yang lemah lembut dan jalan yang keras dan tegas. Koswa itu antum tahu artinya koswa. Koswa itu keras. Ya. Seperti dalam ayat mensifati e, batu itu koswa. Ya, batu itu keras. Jadi ada dua jalan kata beliau. Jalan lemah lembut dan jalan koswa. Tegas dan keras. <clears throat> Adapun tariqul lin fahiyad da'watu ila Allah bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa idahil adillah fi ahsani uslub wa altafihi. Adapun jalan lemah lembut adalah berdakwah di jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik dan mempertegas, memperjelas dalil-dalil dengan cara yang paling baik. <clears throat> Fa in najahat hadhihi tariq fabiha wa ni'mah. Kalau berhasil jalan lemah lembut ini, alhamdulillah, kenikmatan minallah. Wa huwal matlub dan inilah yang diinginkan wa in lam tanjah ta'ayyanat tariqul qaswa bisayf <clears throat> kalau tidak berhasil maka berpindah kepada jalan yang kedua yaitu dengan jalan tegas dan keras bahkan sampai dengan pedang bisayf iya ini menunjukkan Islam memang berjuang agama yang berjuang tidak bisa tinggal diam, tawakuf, tidak mau ambil resiko lah. Islam harus menanggung resiko sampai harus berjuang dengan pedang, harus mengorbankan jiwa. Kalau menghadapi orang-orang kufar, kalau antum sudah terbiasa jiwanya lemah, tidak ada latihan, bagaimana seandainya Allah memfardukan jihad harus dengan pedang, harus dengan jiwa? Mungkin naudzubillah kita jadi munafik, bersembunyi di, di balik tembok atau di lubang-lubang karena takut mati. Nasallallahu alaihi wasallam <clears throat> Naam. Hatta yu'badallah yu'bad hatta yu'badallah wahdahu wa tuqamu hududuh. Harus kalau mengharuskan dengan jalan keras dengan pedang hingga kemudian Allah dimurnikan ibadah itu hanya kepadanya dan segala hukum-hukum ditegakkan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tumthal awamiruhu dan perintah-perintah Allah ditegakkan. Wa tujtanabu nawahi dan dijauhi larangan-larangan Allah. Wa ila hadzal isyara biqaulihi ta'ala dengan isyarat ini yakni jalan yang kedua ini sayap yang kedua ini Allah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an dalam suratul Hadid pada ayat ke-25 <clears throat> laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid Allah Subhanahu wa taala menyatakan benar-benar sungguh kami mengutus rasul-rasul kami dengan bayinat dengan keterangan-keterangan dan kami menurunkan bersama mereka Alkitab dan mizan timbangan liyaquman nasu bil qista agar agar manusia itu tegak dengan keadilan wa anzalnal hadida jadi setelah Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Alkitab dan al-mizan juga Allah menerangkan Allah menurunkan al-hadid besi fihi ba'sun syadid pada besi itu ada kekuatan yang dahsyat ya <clears throat> Kita lihat istimbat seorang alim ulama mufassir. Ya, ahlu tafsir. Bagaimana mengambil hukum dalam ayat ini. Beliau menyatakan fafihil isyaratu ila a'malis saif ba'da iqamatil hujjah. Di dalamnya ada isyarat untuk mengambil pedang, menggunakan pedang setelah menegakkan hujjah. Ya. Kalau nanti kita menegakkan negara Islam ya misalnya kalau tegak negara Islam konsekuensinya harus kita dakwah kepada kufar harus dakwah kepada orang-orang kafir agar dia masuk Islam tegakkan hujah kalau dia tidak mau ya dan kita punya kekuatan harus diperang ya sehingga kekufuran hilang di muka bumi ini kesyirikan hilang di muka bumi ini ini konsekuensi Islam <clears throat> Bukan kemudian kita negakkan negara Islam diam-diam setelah itu tidak ada dakwah untuk memperluas wilayah. lah abadan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempuh hal tersebut. Dengan apa? Bisaif, dengan pedang. Nam, Dengan jiwa yang kuat, mental yang kokoh. Ya, ini sahabat Rasulullah para salaf. Sekarang mulai kita dai-dai yang lembek-lembek ini mulai menghilangkan sisi ini. Hanya lembut-lembut-lembut dengan alasan zaman sekarang. Justru zaman sekarang penuh dengan fitnah. Zaman sekarang firko bertambah, tidak terhitung jumlahnya. Semakin wajib untuk kita jelaskan. Agar kaum muslimin, agar salafiyin, ahlus sunnah selamat. Kan begitu. Karena semakin membengkak. Semakin banyak jumlahnya firko-firko ini. Kekeliruan-kekeliruan dalam manhaj semakin membesar. Semakin merajalela. Kalau kita diam, dengan alasan lemah lembut menjelaskan satu sisi saja tidak ada bantahan dengan alasan memperkeras hati tidak menambah takwa naudzubillahi minal jahal kita berlindung kepada Allah dari kejahilan jahil terhadap dakwah para ambia dan para sahabat-sahabat ambia jahil terhadap dakwah para pengikut-pengikut nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala tidak faham Naam Lihat kata beliau. Di sini ayat mengisyaratkan bahwa mengamalkan menggunakan pedang setelah ba'da iqamatil hujjah. Ya, kalau saya mau katakan di sini, saya turun pada derajat yang kedua. Ini untuk syirik kufur. Ya. Saya bisa katakan di sini isyarat untuk menggunakan apa? sikap tahdir, bayan, rudud ba'da iqamatil hujjah terhadap ahlul bid'ah, terhadap ahlul ahwa. Ya, kita dakwai mereka. Naam, dan harus menggunakan setelah dakwah itu, setelah menegakkan iqamatul hujjah, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Harus dijelaskan kebatilan-kebatilan tersebut, ditahdir, dibantah, ditahdir, dan kalau masih tetap berlangsung terus, dihajar, ditinggalkan. Jangan didekati. Itu konsekuensi Islam. Tidak bisa kita melupakan sebagian sisi, satu sayap. Islam agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harus diamalkan. Tetap berjalan dengan dua sayap sehingga terus seimbang. Jangan dibuang salah satunya. Naam. <coughs> Ikhwani fi din akhwati fillah fa in lam tanfa'al kutuba ta'ayyanatil kata'ib wallahu ta'ala qad yaz'u bis sultan ma la bil Qur'an kita perhatikan kalamnya Al Imam Amin Asy-Syunqiti rahimahullah kalau tidak bermanfaat kitab-kitab dakwah atau tulisan dikirimkan nasihat tidak bermanfaat ya maka ta'ayyanatil kataib ya pindah kepada yang kedua ya dengan kekuatan <coughs> dengan ketegasan nah Allah subhanahu wa ta'ala qad ya, yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran kita perhatikan kadang Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kemungkaran itu menghilangkan kemungkaran itu apa-apa yang tidak bisa dengan Al-Quran tapi dengan kekuatan. Coba kita perhatikan kalamnya seorang alim. Terkadang kata beliau, sesuatu kemungkaran itu tidak bisa dihilangkan dengan Al-Quran, dengan nasihat Alkitab dan Sunnah. Tapi harus dengan kekuatan. Ya? Kalau kita lihat prakteknya sahabat, Um Amirul Mukminin memukul kepalanya Sobil radhiyallahu taala sampai mengeluarkan darah ketika dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Apakah dakwah Amirul Mukminin tidak lemah lembut? Sampai menghantam pelupa kurma kepala Sabir, seorang sahabat yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dihantam dengan pelupa kurma sampai mengeluarkan darah kemudian menyatakan, "Ampun, ampun, khalas saya bertobat ya Amirul Mukminin." Menunjukkan kadang sesuatu kemungkaran tidak bisa dengan Al-Quran dan Sunnah tidak mempan, harus dengan sultan. Ya, dengan sultan. Kalau kita berpikir ya dengan orang-orang yang lembek mentalnya ini tadi, yang lemah jiwanya, kepribadiannya, mesti dia akan kasihan. Tidak bisa. Biarkan. Melembut, sayang dia. Sementara orang ini membuat kerusakan, mempengaruhi yang lain. <coughs> Naam. Subhanallah. Seorang sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala mentahdir dan mencela habis-habisan sahabat Bilal. Ini sahabat. Ketika dia melarang ketika sahabat Abdullah bin Umar menukil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau melarang wanita-wanita untuk ke masjid. Kau muslimat. Ya, artinya boleh kalau kau muslimat ke masjid selama tidak ada fitnah. Selama dia tidak membuat fitnah dengan pakaian yang tabarruj, dengan berdandan dan menampilkan dandanannya, dengan berwangi-wangian. Ya, selama dia menjaga semua syarat-syaratnya jangan dilarang kalau mereka mau ke masjid. Sahabat Bilal mengatakan demi Allah saya akan larang. Ijtihadnya beliau bahwa ini lebih maslahat lebih maslahat karena perempuan kalau keluar ya berbahaya ya maka saya larang sampai ke sahabat Abdullah bin Umar sungguh saya sudah jelaskan kamu <coughs> sahabat Bilal atau Salim anaknya ya Salim bin Abdullah bin Umar anaknya sendiri Abdullah bin Umar bukan sahabat Bilal Nah, anaknya sendiri Salim bin Abdullah bin Umar melarang. Lalu kemudian Abdullah bin Umar disebut dalam riwayat ini fasabbahu sabban ma sami'tuhu mithlahu qattun. Sahabat seorang ayah mencela habis-habisan anaknya dengan celaan yang saya tidak pernah mendengar semisalnya. Subhanallah hanya karena melarang seorang wanita untuk keluar dengan untuk menuju ke masjid itu pun ijtihad. Ijtihad. Dia melihat ini mas, lebih maslahat. Tapi karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melarang selama dia menjaga syarat-syaratnya. Naam. Habis di celah oleh ayahnya sendiri Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bisa ndak orang-orang yang manhajnya lembek ini tadi penggembos melakukan hal yang seperti itu? Nah, Ahlu sunnah wal jamaah tidak menafikan rifku wal lin itu al asal. Asalnya lemah lembut, naam. Bahkan terkadang ini orang-orang yang mengaku lemah lembut, terkadang dia tidak bisa lemah lembut kepada orang awam. Nah, dia tidak tahu menempatkan lemah lembut di mana tempatnya. Kepada orang yang ngeyel, yang pantas untuk ditegasi diterapkan lemah lembut. Kepada awam yang harus lemah lembut, dia terapkan sikap keras. Nauzubillah minal jahil. Naam. <clears throat> Asalnya lemah lembut, kepada siapa ikhwan? Kepada kaum muslimin awam yang belum pernah mendengarkan dakwah ini sekali dua kali belum paham dijelaskan. Tapi antum yang sudah ngaji setahun dua tahun masih tetap terus tiga tahun dinasehati. Ditegakkan hujan nasihat. Faham nasihat itu? Bahkan kadang-kadang mengakui nasihat itu. Besoknya ah, jatuh lagi Besok lagi bangun lagi, besok lusa jatuh lagi. Ini aja kerjanya. Orang yang seperti ini kadang-kadang harus ditegasi. Nah, bukan lemah lembut terus. Karena ini sepertinya orang bermain-main. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tiga tahun, empat tahun. Nah, kadang-kadang dia butuh ketegasan, didudukkan. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Sama di sini. Nah, demikian dakwah para salaf, <coughs> para sahabat Rasulullah dan banyak riwayat-riwayat yang seperti ini. Nah, Abdullah bin Mughaffal ketika melihat seorang sahabat main ketapel yang kemudian membacakan hadis Rasulullah SAW, naha anil qadab. Rasulullah SAW melarang dari ketapel-ketapel itu. Dia menyatakan tidak membutakan, tidak mematikan. Ya, apa jawabannya sahabat Abdullah bin Mughaffal? Wallahi La ukallimuka abadan. Demi Allah, saya tidak akan bicara kepada kamu selama-lamanya. Bukan tiga hari saja. Selama-lamanya. Nah, banyak. Sekali lagi, jangan dilupakan dakwah ahlu sunnah wal jamaah dua sayap. Kedua-duanya. Lemah lembut. Dan juga menjelaskan jalan yang kedua Nah, sikap tegas. <coughs> Ikhwani fi wa akhwati fillah. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau di sini Naam, ini berlaku kepada syirik, bid'ah, maksiat. Ya, setelah tegak hujah, tegak nasihat mengharuskan dengan tegas, dengan keras dilakukan jalan yang kedua seorang alim bisa melihat, bisa mempelajari posisi seseorang. Naam, kalau orang mau diikuti semua maunya, ada fitnah antum ya ulama mentahdir Abdurrahman Abdul Khalik. Coba antum pergi ketemu. Wallahi kalau antum langsung mengatakan Abdurrahman Abdul Khalik Salafi. Ahlus sunnah. Kalau antum langsung datang ketemu Muhammad Surur, datang ketemu <clears throat> Adnan Al-Ur, al atau Abu Hasan Ali Hasan semua ya dia akan antum akan menilai dia ahlus sunnah dan antum tidak percaya kalau ulama tahdirnya ulama mentah mesti yang mau coba jangan yang mau ngel tafadhol nah manhaj ahlus sunnah merujuk ke ulama antum tidak diperintah untuk tanya langsung orangnya. Ulama sudah mentahdir, tidak diperintah antum datangi orang yang ditahdir itu. Ya Ustaz, betul ke antum begini, begini, begini, begini? Subhanallah. Tentu dia akan menjelaskan yang lain. Tentu dia akan mengingkari lah tidak betul. <clears throat> Saya mengingkari semua itu. Halas, kalau begitu adanya, ya, maka tidak ada kesesatan di muka bumi. Semua hak. Nah, begitu. Makanya kita punya manhaj, kita punya prinsip mengikuti bimbingan ulama. Kalau ulama sudah berbicara, jangan coba-coba untuk mendatangi orang yang ditahdir. Kita percaya ulama. Itu manhaj kita. Pegangi kuat-kuat ini pegang kuat-kuat manhaj ini, kaidah ini. Ya, ini ini fungsinya sebenarnya saya bacakan antum ini dari awal. Kalau antum meresapi dengan baik, memahami dengan baik ini lengkap masya Allah. Kaidah-kaidah yang dari awal. Kalau antum ikut dengan baik, makna yang terkandung dalam kaidah-kaidah ini. nah, hanya saja itulah. Kadang-kadang ada penyakit yang didengarkan hanya wah itu menyebut lagi Zulkarnain. Wah fitnah terus. Dia tidak dengar ilmu yang terkandung di dalamnya ini. Ya, kita butuh contoh. Butuh contoh praktek untuk memahami kaidah-kaidah yang disebutkan. Nah, wallahi setelah kita mempelajari ini, kita pegang kuat-kuat, selamat, tenang, kita belajar dengan baik. Kita kembali kepada ilmu Naam, begitu ahlu sunnah wal jamaah. Apa gunanya sekali lagi antum mengaku sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, ilmu, ilmu. Ilmu apa yang antum sibuk? Ternyata antum ter, terjerat dengan fikro-fikro hisbi, Ya, terjerat dengan firko hizbiyah bahkan e, eh, fikro khawarij terorisme nah kita harus mengakui, kita dulu orang yang awam, tidak paham, bahkan tidak sedikit dari kita dulu hizbiyah. Dulu di Ikhwanul Muslimin, dulu di Jamaah Tablik, dulu di uh, eh, wahda dulu di mana lagi? <coughs> Hizbut Tahrir. Naam. Kita mengakui Dulu kita mantan-mantan. Ya. Maka setelah itu kita bertaubat kepada Allah setelah kita bertobat kepada Allah, jangan kita mau jatuh di lubang kedua kali. Kita perkuat manhaj ini, kaidah ini atas bimbingan ulama. Sehingga kita selamat nanti tidak jatuh lagi kepada lubang-lubang tersebut. Naam, barakallahu fikum. <coughs> Demikian ikhwani fiddin azakumullah. Uh, ah, labas saya tambahkan satu kaidah. Saya baca terjemah satu kaidah dari kitab Qawaid Salafiyah. Sampai di mana, ikhwan? Kaidah yang ke 9. <coughs> Naam? Hah? Tasi' naam. Kaidah yang ke-9. Berkata Syekh Ahmad Bazmul, Dr. Ahmad Bazmul hafizahullah taala. Naam. Al-qaidatu tasi'ah, kaidah yang ke-9. Wa hiya qaidatun muhimmatun usi nafsi wa ikhwani biha. <coughs> Adalah kaidah yang penting yang aku wasiatkan diriku dan saudara-saudaraku dengannya. Wa hiya an yuhasibul mar'u nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi. Fa ahyanan ya'ti syaitan lil wahid minna wa yaj'aluhu yakhudu fi amrin yatakallamu fihi fayatakallamu fi ashkhas aw fi ba'd ikhwanihi intiqaman li umurin syakhsiyatin bainahu wa bainahum fi surati dzabbi 'anil manhajis salafi yaitu hendaklah seseorang mengintrospeksi dirinya di dalam ucapannya dan perbuatan-perbuatannya karena terkadang syaitan datang kepada seseorang menggodanya lalu <clears throat> orang itu yahudu fi amrin dia mendebat dalam suatu perkara dia berbicara dalam perkara tersebut lalu dia menjelekkan saudara-saudaranya atau sebagian dari saudara-saudaranya dan dia menjelekannya intikoman li umurin syakhsiyah adalah karena permasalahan pribadi antara dia dengan orang yang dijelekkan tadi. <clears throat> Naam, tetapi dia kemas fi suratin bain fi surati dzabbi anil manhajis salafi. Dia kemas bahwa ini adalah manhaj salafi. Padahal masalah pribadi. Naam. Ada kebencian pribadi pada orang tersebut sehingga dia menjelekkan orang itu. Bukan karena masalah manhaj, tapi masalah pribadi. Nah, dia kemas dalam bentuk bahwa ini manhaj. Intabi, maka beliau mewasiatkan kita untuk mengintrospeksi diri kita dan khawatir dalam permasalahan ini. Fal wahidu yusahihu niyatahu. Hendaklah seseorang membenarkan niatnya wa yuraqibullah azza wajal dan hendaklah dia memiliki sifat muraqabah kepada Allah, pengawasan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan menjaga dia. Wala yadhlimu ikhwanahu, tidak boleh dia mendolimi saudaranya. Wa ya'lam annahu law kadhiba au azhara khilafa ma yubtin fa inna Allah ya'lamu dhalik. Hendaklah dia tahu bahwa seandainya dia berdusta atau dia menampakkan lain dengan apa yang dia sembunyikan dalam hatinya, fa inna Allah ya'lamu dhalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang demikian itu. Naam, fa innana najidu anna katsiran minal fitan karena sesungguhnya kita mendapati kebanyakan dari fitnah-fitnah yang tahsulu baina syabab terjadi di tengah-tengah para syabab, para pemuda Islam, ahlu sunnah. Qad yuharibuna syakhs, terkadang dia memerangi seseorang atau membantah seseorang. Wa hadha syakhs indahu akhta. Orang tersebut memang memiliki kesalahan. Karena yumkinu an tu'alija bi hikmatin wa rifkin. Tapi masih mungkin untuk diobati dengan lemah lembut, dengan hikmah. Naam, nah, ini juga penting. Tidak sekali kita memberikan nasihat, kemudian langsung kita tahdir, langsung kita jahui. Nah, asyik Rabi dalam mentahdir orang-orang yang ditahdir itu dengan sabar, dengan sabar, bahkan kesabaran yang panjang. Nah, bukan satu dua kali menegakkan hujah, bukan hanya beliau saja, didukung oleh murid-muridnya dan teman-teman beliau yang menasehati orang tersebut. Naam, bukan cuma dirinya saja. <coughs> Barulah <coughs> dengan perjalanan waktu ketika orang tersebut yang dinasihati semakin membuat, membuat semakin menantang, menantang, membuat penggembosan penggembosan, barulah setelah itu ditempuh jalan tahdir dan hajar, memboikot. Nah, maka <coughs> ini nasihat dari beliau yang kalau masih mungkin untuk diobati dengan cara hikmah dan lembut, kita tempuh hal tersebut. Namun terkadang ya ahlu sunnah dituduh. Naam. Dia masih dalam menggunakan lemah lembut dan hikmah. Tetapi orang yang dinasihati ini memang sudah ada dasar kebencian semakin menjauh. Tidak pernah lagi ketemu, tidak pernah lagi mau mendekat, tetapi sebaliknya dia mendekat kepada orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan tadi. Akhirnya dia semakin jauh, kemudian nanti mem mem membuat kezaliman bahwa ustadz ya mentahdir saya, naam bersikap keras dengan saya. Padahal subhanallah dinasehati dengan nasihat yang baik. Kita sampaikan nasihat ulama dianggap itu sebagai sikap yang keras dan memaksa. Harus. Naudzubillah. Ini zalim. Tuduhan yang zalim Naam. <clears throat> dan ini yang banyak menyebar pada ikhwan dan akhwat. Ya. Saya dituduh har harus memaksa harus berbicara ya. Harus sama sikapnya. Naam. Kalau masalah sama sikap memang harus kita yakini itu sebagai kebenaran di atas bimbingan ulama, tetapi kita menempuh tahapan-tahapan kita nasihati antum dengan baik, dengan lemah lembut. Kita mendudukan antum dengan ustaz, memberikan nasihat. Kita bawakan kitab, kaset, tulisan, kita sampaikan. Sudah. Ada pertemuan pertama, kedua, ketiga berlanjut. Fa subhanallah. Itu semua tidak dianggap dan dianggap bahwa itu buntu pemaksaan. Lalu kemudian setelah itu menjauh. Kemudian menuduh bahwa Ustadz Hasan harus memaksa seseorang. Naam, ini saya katakan tuduhan yang zalim. Naam, orang yang masih baru belajar pun tidak akan menempuh cara yang seperti itu. Orang yang berakal tidak akan menempuh cara yang seperti itu. Yang langsung satu kali nasihat memaksa orang harus ikut. Kalau tidak keluar. Ini apa? Ini doktrinnya tentara. Ya, abri. Naam, ini agama Allah, bukan doktrin abri. Ya. <coughs> Naam. Maka saya katakan itu adalah tuduhan yang zalim. Naam. <coughs> Sehingga kata beliau hafidahullah hendaklah kita berhati-hati. Naam. Kalau masih memungkinkan untuk diberi obat dengan cara hikmah dan lemah lembut, tempuhlah. Wa yusahhihul wada' dan perbaiki kondisi keadaan duna an yashudda alaihi hatta yat'ana fihi wa yakhruj minas salafiyah hingga kemudian dia mencela sehingga orang itu keluar dari salafiyah. Naam. Maka ini perlu kita perhatikan. Wa hadza ta'amul fil umur allati yaqa'u fiha ba'du syabab dan muamalah-muamalah yang seperti ini terkadang jatuh terjadi dalam sebagian para pemuda kaum muslimin atau ahlus sunnah. Aw yaqa'u fiha ba'du man yadhhar alaihi iradatul haqq atau bahkan terkadang terjadi pada sebagian orang yang <coughs> menampakkan keinginannya terhadap al-haq. Nah, dia semangat ya untuk mencari al-haq orang tersebut. Masih bisa, tapi terkadang kita menempuh cara-cara yang tidak uh, benar atau tidak lemah lembut, tidak hikmah sehingga dia menjauh Naam, wa ma balagha fil mu'anada wal israr 'alal batin wa adamu qabulil haqq mablaghan yadullu 'ala khudlanihi wa 'ala bu'dihi 'anil haqq ka halil halabi wa wa aubashihi. <coughs> Naam. Berbeda dengan orang-orang yang memang sudah mencapai pada uh, tingkatan ngeyel. Ya. Ngeyel menentang lalu membuat penggembosan-gembosan terhadap kebatilan, tidak menerima al-haq Nah, terus terjadi seperti itu. Orang seperti ini hingga kemudian menjadi terhina jauh dari al-haq sebagaimana keadaannya Ali Hasan Al-Halabi dan yang semisalnya. Nah, demikian ikhwani fiddin azakumullah kaidah yang kesembilan dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-10. Dan <clears throat> kaidah yang ke-11 berbicara tentang ikhlas yang e, mestinya didahulukan di depan. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafarah majelis. Ini pertanyaan. Nah, kita baca satu pertanyaan. Afwan barakallahu fiik. Ana ingatkan antum tentang aslur. Ayo, jazakumullah khair. Nah, ana pesan sama ikhwah untuk mengingatkan tentang rojul yang namanya aslur ini karena sudah ada di Kendari lagi. Nah, maka kita tahdir antum jangan ada yang taklim dan pergi di sana di Hombis. Ya, Asnur adalah pengikut murni Hajuri. Naam. Dan uh, Ustaz Lukman Ba'abdu mengatakan dia juga Haddadi, Hizbi. Dan saya pun mengatakan demikian. Naam. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun mengatakan Hasnur Hizbi. Naam. Ya, karena muta'assibun maqit. Ya, fanatisme yang sangat mendalam kepada Hajuri Antum perlu tahu, Syekh Yahya Al-Hajuri saat ini dengan penyimpangan-penyimpangannya sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai pada hari ini ketika dia berkunjung di Makkah. Datang ke rumah Syekh Rabi, Syekh Rabi menolak. Tidak mau memasukkan ke dalam rumah. Bahkan sholat di satu masjid, Syekh Rabi tidak mau sholat di masjid yang ada dia. Pergi di masjid lain. Ini sikap seorang ulama. Apakah orang yang lembek-lembek yang penuh gembosan ini mampu melakukan hal yang seperti ini? Naam. Ya. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan Ali Hasan Al-Halabi dan juga bertemu dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Bergabung bersama-sama. Dan anaknya Abul Hasan ya menulis bahwa terjadi pertemuan itu pertemuan yang menghasilkan toyibun pertemuan yang baik walhamdulillah semoga Allah memberkahi keduanya antara Hajuri dengan Abul Hasan sekarang antum perlu tahu. Yayal Hajuri orang yang pertama dan sangat keras mentahdir dan membantah habis-habisan Abul Hasan. Mengahlil bid'akan Abul Hasan. Coba. Ya, dan dia menolak Abul Hasan untuk bertemu. Naam. Tetapi saat ini inilah bentuk penyimpangan sedikit demi sedikit. Justru bergabung. Aina Asnur? Mana Asnur yang muta'assib? Mana pembela-pembela Hajuri? Nah, apakah orang yang mutaasib yang mendalam seperti ini antum masih mau berlemah lembut dengannya? Antum lebih-lebih yang masih mau hadir talimnya, masih mau berkunjung padanya? Wallahi ana berlepas diri dari orang-orang yang melakukan itu. Nah, orang-orang yang melakukan hal itu butuh nasihat kalau dia masih baru. Tapi kalau ikhwah yang sudah lama, ana berlepas diri darinya. Nah, dengan tegas ana katakan. Ya, hujah telah tegak. Hajuri Naam, telah bergabung semuanya. Nah, mana tobatnya Hasnur? Antum tahu dulu di sini mengajak mubahala kiri kanan. Semua mereka mengajak kita mubahala. Nah, mana suaramu sekarang? Mana? Mana bantahanmu terhadap Hajuri yang dulu engkau membantah Abu Hasan dan menukil-nukil Hajuri keras terhadap Abu Hasan. Sekarang Hajuri bersama, gabung. Nah, ya kalau mereka mengingkari gabung ini, <clears throat> ulama menghukumi karena dia menerima datangnya Abdul Hasan ke kediaman dia, ke kediamannya Hajuri dan lama pertemuan itu dan anaknya menggambarkan Hasan As-Sulaimani bahwa pertemuan yang menghasilkan toyib. nah kebaikan. Semestinya sikap Hajuri menolak dan menutup pintu. Tidak mau ketemu dengan Abdul Hasan. Itu yang benar. Dan itu sikap yang awal. Sekarang berubah. Nah, mana suaranya orang-orang yang mengajak mubah lain? Ya, ini menunjukkan ta'assubul maqid, hizbi. Nah, sudah ta'assubnya mencak, men, mengharuskan dia menjadi hizbi. Fanasallallahu assalamu afiyah.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 Bilal tapi anak sendiri saya bukan sahabat anaknya anaknya anaknya Umar ibnu Umar yang mentahdir siapa itu eh, Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar benar kan iya dan ini anaknya kita ini anaknya anaknya Abdullah bin Umar iya, Bilal. Salim namanya Bilal bukan Salim Bilal iya. Aywa. nah barakallahu jazakumullah khair barakallahu fiik Ikhwani Fiddin apa yang saya sebutkan tadi dari kisah uh, eh, tahdir Abdullah bin Umar kepada anaknya Salim ternyata anaknya yang lain yang benar anaknya yang bernama Bilal Bilal bin Abdullah bin Umar karena anaknya Abdullah bin Umar ada beberapa anak di antara uh, anaknya yang bernama Salim dan anaknya yang bernama Bilal. Jazakumullah khair diingatkan oleh ikhwan kita. Jadi yang ditahdir itu adalah anaknya sendiri bukan yang bernama Salim, tapi saudaranya yang bernama Bi Bilal. إيه. <coughs> جزاكم الله خير تفضل المؤذن